Walaupun ada beberapa sahabat khususnya dari ahli Syam yang belum berbaiat maka itu tidak mempengaruhi keabsahan khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan itu karena kesalahpahaman yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang sekarang kita bahas adalah keutamaan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Wa fi sahihaini an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله li Ali. dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di hanya saja tidak ada nabi setelahku kalau Harun nabiullah tetapi Ali bin Abi Thalib bukan nabi itu maknanya kedudukan engkau wahai Ali di diriku atau padaku seperti kedudukan Harun kepada Musa. Hanya saja enggak nabi setelahku. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini memiliki asbabul wurud. Sebab tersebutnya hadis ini. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunggu di Madinah. Sedangkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW berangkat berperang. Engkau, wahai Ali, ya, sebagai wakilku di Madinah. Maka Ali merasa keberatan, ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku baina sibyani wan nisa wal aramin ya Rasulullah apakah kau tinggalkan aku bersama anak-anak para wanita dan orang-orang lemah, para janda-janda atau para orang-orang tua. Maka Nabi menghiburnya, tidakkah kau suka? Wahai Ali, didudukkan sebagai kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Tahu apa maknanya? Musa alaihi salam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursina. Siapa yang diwakilkan untuk memimpin Bani Israel? Hah? Harun. Maka sekarang aku berangkat, aku wakilkan di Madinah engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Berarti kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa. Ikhwanifiddin, Azzaqumullah. Jangan kemudian menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi seperti Harun, seorang rasul, kita katakan hadisnya sendiri berkata, La nabiya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Itu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tetapi bukan berarti keutamaan dia seperti nabi, seperti Nabi Harun, bukan. Kalau mempermisalkan dengan nabi, Rasulullah SAW pernah mempermisalkan Abu Bakar dengan seorang nabi. Pernah mempermisalkan Umar dengan seorang nabi pernah mempermisalkan Ali bin Abi Thalib dengan seorang nabi. Ketika terjadi diskusi di antara para sahabat, bagaimana dengan tawanan-tawanan ini? Kata Umar, bunuh mereka semua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka masih kerabat kita. Barangkali suatu saat mereka akan dapat hidayah. Biarkan mereka menebus tawanan-tawanan mereka dengan harta mereka atau yang tidak memiliki harta mengajarkan anak-anak kita membaca dan menulis. Rasulullah SAW berhenti sejenak, kemudian masuk rumahnya. Begitu keluar kembali mengatakan engkau seperti Nabi Nuh alaihi salam dan eh, menyatakan ya Allah jangan sisakan orang kafir pun di muka bumi. Sedangkan engkau seperti Nabi Isa yang berkata kepada Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka maka itu hamba-hambamu. Kalau engkau memaafkan mereka fa innaka ghafurur rahim. Bukan berarti mereka seorang nabi tetapi memiliki rahmat kasih sayang yang mirip dengan mereka para anbiya memiliki ketegasan seperti ketegasannya Nabi Nuh alaihi salam ikhwani a'azakumullah demikian pula Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah SAW anta minni bimanzilati Harun min Musa sesungguhnya engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihi salam illa annahu la nabiyya ba'di hanya saja tidak ada nabi setelahku keutamaan yang kedua adalah Rasulullah SAW ketika perang Khaybar menyatakan la u'tiyanna rayata gadan rajulan Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala fatatawalana laha kata para sahabat maka kami pun berharap sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu berkata, sungguh aku nggak pernah ingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Mudah-mudahan aku yang dijadikan sebagai pemimpin. Bukan karena aku ingin jadi pemimpin, tapi aku berharap mudah-mudahan aku orang yang dimaksud. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak berharap? Ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka masing-masing para sahabat ingin untuk menjadi yang dimaksud. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka berpagi-pagi keesokan harinya mereka segera mendatangi Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW melihat mereka. Dan bertanya, Aina Ali? Mana Ali? Fa'utiya bihi armad. Maka didatangkan Ali dalam keadaan dituntun. radhiyallahu ta'ala anhu. Karena matanya sedang sakit wa ilaih. Maka Rasulullah SAW mendoakannya ini sepertinya diringkas. Rasulullah SAW tafala fi ainai. Tafala itu seperti mudah tapi tidak keluar banyak. Tuh, tuh begitu aja. Itu namanya tafala. Tafala fi ainai wa lahu dan kemudian mendoakannya. Maka dia pun fabari'a radhiyallahu taala anhu ka'an lam yakun bihi waja' Tidak ada tersisa seakan-akan gak pernah sakit. Fa'atahur raya. fa'ar raya ilai. Maka diserahkanlah tongkat atau bendera kepemimpinan ini kepada Ali. Fafatahallahu alaih. Maka Allah menangkan perang tersebut dengan kepemimpinan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Khamilin a'azakumullah. Diberikan kepada Ali Kemudian Nabi menyatakan unfud ala rislik. Berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim sampai mencapai sahah benteng mereka. Ud'uhum ilal Islam. Ajaklah kepada Islam. Kalau mereka menentang maka perangilah mereka. Walamma nazalat hadhil ayah. Qul ini keutamaan kedua. Yaitu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Dan ini pun tentunya keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keutamaan para sahabat-sahabat yang lainnya yang juga dikatakan yuhibbuhullah wa rasuluh. Ketika seseorang ditangkap karena berbuat sesuatu pelanggaran kemudian dihukum dengan cambuk, ada yang melaknatnya. Kata Nabi, jangan dilaknat. Fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Allah dalam surat Al-Hujurat. Dalam ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Jangan keraskan suaramu di atas suara Rasulullah dan jangan besarkan suaramu mengalahkan Rasulullah dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak merasa ketika turun ayat ini Rasulullah SAW kehilangan seorang sahabat Aina fulan? Dicari. Cari dia. Apa yang terjadi padanya? Maka didapati sedang menangis, menangis, menangis. Ya Rasulullah, aku dapati dia di rumahnya sedang menangis. Tanya kenapa dia menangis? Wallahi demi Allah aku merasa suaraku yang paling keras ketika itu. Maka aku takut yang dimaksud oleh Allah adalah aku dan aku khawatir jangan-jangan amalanku akan gugur. Kata Nabi sampaikan kepadanya berita gembira bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Sampaikan kabar gembira bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ali memiliki keutamaan sebagaimana para sahabat yang lain memiliki keutamaan. Dan keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu yang khusus adalah bahwa beliau salah satu dari ahlul bait. Adapun yang pertama masalah dipermisalkan dengan Nabi, Umar pernah dipermisalkan dengan seorang Nabi. Umar pernah dipermisalkan dengan seorang Nabi. Sebagaimana Ali diper, dipermisalkan dengan seorang Nabi. Maka mereka semua adalah orang-orang yang utama. Khulafa ar-Rashidin. Keutamaan kedua dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Naam itu keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keutamaan para sahabat yang lainnya. Tetapi ketika Allah turunkan ayatnya, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ketika turun ayat ini, katakan, panggillah, silakan kalian panggil anak-anak kalian dan kami memanggil anak-anak kami Istri-istri kalian kami pun memanggil istri-istri kami dan diri-diri kalian dan diri-diri kami. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Memanggil Fatimah. Memanggil Hasanan wa Husainan. Faqala kemudian berkata Allahumma haula'i ahli baiti. Ya Allah, merekalah ahli baitku. Ini khonibun azakumullah. Keluarga Nabi, kerabat Nabi, yang Nabi menyatakan ahli baiti maka tidak bisa lagi masuk ke dalam keutamaan ini kecuali mereka-mereka yang ahlul bait. Siapa saja ahlul bait? Istri-istri Rasulullah SAW. Demikian pula turunan Ali bin Abi Thalib, turunan Aqil karena kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib, turunan Abbas, dan turunan Ja'far radhiyallahu taala anhum Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya, saudara Ali bin Abi Thalib. Maka mereka adalah ahlul bait. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keistimewaan beliau sehingga beliau sangat pantas untuk menjadi khalifah Khalifah Rashid Amirul Mukminin yang keempat setelah Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matanya wahum al-khulafa'ur rasyidun wal a'immatul muhtadun wal mahdiyun. Mereka yang empat ini adalah khulafa'ur rasyidun, khalifah-khalifah yang lurus. Wal a'immatul mahdiyun dan para imam-imam yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Maka dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz dalam syarahnya. Syarah تقدم الhadis الثابت في السنن telah lewat dalilnya hadis yang sabit yang sahih disahihkan oleh Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan baligha bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub yang menyebabkan mata-mata mencucurkan air mata. Wal qulub wajilat bergetar hati. Faqala qailun ya Rasulullah, maka berkatalah seseorang ya Rasulullah, Karena hadhihi mau'izatu muwaddi' seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Wa ausina berikan wasiat kepada kami atau fama ta'had ilaina apa yang kau berikan pada kami dari pesan-pesan berikanlah pada kami pesan-pesan maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan dan memberikan wasiat usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa innahu man ya'ish minkum ba'di Fasaira ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Dalam riwayat yang lebih lengkap. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi mujadda'. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia, dari Habasyah, yang hitam, mujadda, cacat sekalipun. Fainahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapa yang hidup setelahku nanti, fasayara ikhtilafan kathira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafai rasyidin. Lihat pesannya Rasulullah SAW, wasiat. Pegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus. Ba'di setelahku. Tamasaku biha. Pegang dia Wa'adu alaha bin nawajid. Dan gigit dengan geraham kalian. Ini pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan atas kalian untuk berhati-hati dari perkara-perkara muhdats. Perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Fa inna kullu bid'atin dalalah. Karena setiap kebid'ahan adalah sesat. Akhwani fid din, a'azakumullah juga hadis yang sahih yang sudah pernah lewat bersama kita hadis ini walhamdulillah Taib kata Nabi peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus siapa khalifah yang lurus juga sudah kita bacakan dalilnya yaitu pada halaman sebelumnya apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khulafar Rasyidun salatuna sana. Bahwa khalifah-khalifah yang lurus itu 30 tahun. Di halaman berapa itu? Setelah dihitung, ini khilafatun nubuwah salasuna sana. Bahwa khilafah kenabian itu 30 tahun. Setelah itu Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka 30 tahun dihitung. Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Khilafah Umar 10 tahun. Khilafah Uthman 12 tahun. Dan kemudian Khilafah Ali 4 tahun 9 bulan. Dan setelah itu Khilafah Al-Hasan 6 bulan. Mereka lah Khulafah Ar-Rashidin. Maka kalau Nabi bersabda, peganglah sunnahku dan peganglah sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Maknanya peganglah sunnah Nabi SAW dan peganglah sunnahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthmana, wa Ali, wal Hasan. Maka wahai kaum muslimin, jangan seperti Syiah yang Rafidah yang justru mereka membenci Al Hasan, kemudian ekstrim berlebih-lebihan dalam mengangkat Al Husain. Ajib. Ya. Padahal Al-Hasan yang justru termasuk dalam khulafa ar-rasyidin. Justru Al-Hasan yang dipuji oleh Nabi dengan Ibni Hada sayyid cucuku ini atau anakku ini adalah sayyid tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum mukminin dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi Syiah membenci Al Hasan. Mengapa kalian mengaku pencinta Ahlul Bait? tetapi membenci Al-Hasan. Mengapa menuduhnya sebagai pengkhianat yang mengkhianati Ahlul Bait? Mengapa menuduhnya mencoreng wajah-wajah kaum muslimin? Sungguh demi Allah, Al-Hasan bukan musawwid wujuhal muslimin. Sebaliknya, mubayyib Wujuhal muslimin membuat cerah wajah-wajah kaum muslimin, membuat gembira wajah-wajah kaum muslimin. Mereka berpelukan, mereka bergembira ketika Al Hasan mengalah. Dan ini adalah perbuatan beliau yang terpuji, yang dipuji oleh Nabi sebelum terjadi. Inabni hada sayyid yang akan mendamaikan antara dua pasukan besar dari kaum muslimin. Walhamdulillah maka khulafar rasyidin kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiin. Kalau untuk kepentingan muslimin yang lebih besar tidak mengapa untuk mengalah seperti Al-Hasan. Untuk kepentingan umat yang lebih besar. Demikian pula sunnahnya Abu Bakar wa Umar. Bagaimana Abu Bakar menentukan khalifah. Setelahku adalah Umar Demikian pula sunnahnya Umar. Maka hendaklah kalian pilih di antara enam orang ini. Dan sunnahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang khas, yaitu ketika dikepung beliau tidak mengucapkan kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Dan dia tidak mau menyebutkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Dan dia berkata, aku tidak menginginkan mereka berkorban untuk membela Aku, Tapi aku yang akan mengorbankan diriku untuk membela mereka. Agar darah mereka tidak tertumpah. Sehingga tidak ada yang tertumpah kecuali darahnya beliau sendiri. Radiyallahu ta'ala anhu. Siapa lagi yang terbunuh setelah itu? Tidak ada. Hanya satu. Ini khunudin a'azakumullah. Dan beliau juga tidak mengalah pada pemberontak. Tapi aku turun. Tidak. Karena ini berbeda dengan sikap atau berbeda dengan situasi dan kondisi Al-Hasan. Mengalah untuk tidak terjadi pertempuran. Tetapi beliau kalau mengalah saat itu, Tayyib aku turun dari khalifah. Maka akan jadi senjata buat para demonstran. Tidak cocok demo, tidak cocok demo, tidak cocok demo. Turun, turun, turun. Akan berganti khilafah sehari delapan kali. Alisa kadalik. Yang ini mereka nggak cocok. Demo, turun. Sejam kemudian dipilih yang itu. Yang sana nggak cocok, demo, turun lagi. Maka beliau berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka menuntutmu untuk melepas pakaianmu, ini pakaian khilafah, jangan kau lepas. Maka Uthman juga mencontohkan satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kejadian tersebut. Dan ini khonibun a'azakumullah masing-masing memiliki khas dan keistimewaan mereka. Sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ikhwan ibn apa yang khas pada Ali bin Abi Thalib? Ketegasan beliau dalam memerangi khawarij. Ini sunnatul khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika muncul kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka Ali mengatakan wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka semuanya sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Dan tidak tersisa kecuali sembilan orang. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Inna lillahi waliyan. Sesungguhnya Allah memiliki wali-wali. Yang ida aqsama ala Allah la abarrah. Yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati. Bersumpah dengan nama Allah, wallahi enggak akan saya Allah akan saya perangi sampai tidak tersisa 10 orang. Benar-benar terjadi. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Ikhwani fillah azakumullah dan itu pun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu maka Ali menyatakan demi Allah aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah. Cari orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai seorang tokoh dari mereka yang memiliki ciri-ciri. Cari. <clears throat> Ciri-cirinya yang itu menjadi julukannya Di Sudaya. Di Sudaya pemilik tetek di ketiaknya. Jadi ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Cari. Dicari, ketemu. Kata Ali bin Abi Thalib, Alhamdulillah. Kita tidak salah memerangi satu kaum. Kita tidak salah memerangi satu kaum. Ini ketegasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keyakinan beliau bahwa ini yang dimaksud oleh Rasulullah wasallam. Karena Nabi sudah berkata, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla'at." Sungguh kamu kalau kami menemui mereka, kami akan perangi mereka. Artinya disuruh untuk memerangi mereka dan diperangilah Khawarij. oleh Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Watertibul khulafa ar rashidin radhiyallahu taala anhum ajma'in fil fadli katertibihim fil khilafah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dan ahlu sunnah meyakini para imam-imam para ulama ashabul hadis meyakini bahwa keutamaan mereka susunan keutamaannya persis seperti susunan khilafahnya susunan keutamaannya sesuai dengan susunan khilafahnya khilafah yang pertama Abu Bakar maka itu yang paling utama yang kedua Umar itu yang kedua yang ketiga adalah Utsman maka Utsman adalah yang ketiga keutamaannya yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, yang kelima adalah Al Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tertibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Ini perlu dicatat penting atau dikasih stabilo di kitabmu bahwa tertibuhum fil fadl keutamaan mereka dalam atau susunan keutamaan mereka seperti susunan khilafahnya. Maka yang pertama dan kedua adalah Abu Bakar wa Umar memiliki keutamaan-keutamaan lebih daripada Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka semuanya, khulafa ar-rasyidin. Walam ya'murna fil iqtida'i fil af'ali illa bi Abi Bakr wa Umar. Tetapi ketika berbicara tentang masalah fi'il, meneladani perbuatan Nabi menyebut dua. Iqtadu billadaini min ba'di. Teladanilah dua orang setelahku. Abi Bakrin wa Umar. Qanibina a'azakumullah wa fihi da'fun. Hadis ini ada kelemahan. Sehingga secara umum Khulafar Rashidin sudah termasuk Abu Bakar wa Umar. Wa farqun baina ittiba' sunnatihim wal iqtida'i bihim dan berbeda kata Ibn Abdul Aziz karena menganggap hadis tadi sahih, maka beliau berkata, iqtida dengan mengikuti sunnah berbeda. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Iqtadu teladanilah Abu Bakar wa Umar. Ikutilah khulafa rasyidin semuanya. Maka Abu Bakar wa Umar lebih daripada yang lainnya dalam masalah ikutan menurut Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qad ruwiya an Abi Hanifah telah diriwayatkan dari Abu Hanifah taqdimu Ali ala Utsman. Khonifidina perhatikan adanya perbedaan di antara ulama dalam masalah Utsman dengan Ali. Tetapi tidak ada perbedaan tentang Abu Bakar wa Umar. Oleh karena itu, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lainnya menyatakan dengan bahasa bahwa keutamaan yang paling utama adalah Abu Bakar wa Umar. Kemudian Utsman dan Ali. Lihat bahasanya. Tidak menyatakan dengan Uthman kemudian Ali, tidak. Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman dan Ali radhiyallahu taala Mengapa? Karena yang ini ijma. Abu Bakar yang paling utama ijma, la khilafah fi. Enggak ada khilafah, enggak ada perselisihan. Kemudian Umar tidak ada perselisihan. Kemudian Uthman atau kemudian Ali ada perselisihan. Walaupun yang rajeh yang lebih kuat adalah Utsman dulu kemudian Ali, sebagaimana ucapan pertama tadi, urutannya seperti urutan khilafah. Tetapi ada qawlun minal ulama yang akhirnya tidak bisa mengatakan bahwa ini ijma. Baik. Yaitu di antaranya ucapan Abu Hanifah yang menyatakan Ali dulu yang ketiga baru Utsman yang keempat. Walakin zahiru madhabihi taqdimu Uthman ala Ali. Tetapi yang tampak dari madhabnya, yang dipegang oleh pengikutnya, Ali yang keempat, Uthman yang ketiga. Uthman dulu kemudian Ali. Wa ala hadha ammatu ahli sunnah. Dan kemudian setelah itu, seluruh ahli sunnah berpendapat bahwa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Walaupun untuk menyatakan ijma, Abu Bakar kemudian Umar ijma. Baru kemudian Utsman dan Ali ijma. Utsman dan Ali. Mana dulu? Wallahu alam. Karena tidak ijma. Ada yang mengatakan Ali kemudian Utsman, ada yang mengatakan Utsman kemudian Ali. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad taqaddama qawlu Abdurrahman ibn Auf li Ali dan telah lewat ucapan Abdurrahman ibn Auf kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Inni qad nadartu fi amrin nas. Falam arahum ya'diluna bi Uthman. Ingat Abdurrahman Ibn Auf yang dipilih oleh Umar dari enam orang. Tapi kemudian beliau yang berkata, apakah ada yang mau mengalah? Kemudian dia yang akan memimpin. Kalau nggak ada, aku. Aku mengalah. Jangan pilih aku, aku keluar dari pilihan. Aku yang akan memilih kalian. Perintah pertama, apakah ada di antara kalian yang mau memberikan haknya pada orang lain? Yang satu menyatakan hakku aku berikan pada Ali. Yang satu menyatakan hakku aku berikan pada Utsman. Habis? Tinggal berapa? Diambil tiga, tinggal dua. Kok bisa enam diambil tiga tinggal dua? Karena yang satu adalah Abdullah Ibn Umar yang Umar sudah berkata jangan dipilih. Ikut musyawarah tapi jangan dipilih. Maka tinggal Ali dengan Uthman. Apa kata Abdurrahman ibn Auf setelah keliling mendatangi tokoh-tokoh para sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Didatangi satu persatu, diajak musyawarah sampai pagi harinya semalam suntuk dia pergi bahkan beberapa hari. Dan berkata, ini qad nabartu." Aku sudah melihat pendapat-pendapat manusia. Falam arahum ya'diluna bi Utsman. Aku tidak melihat ada yang bisa mengalahkan Utsman. Aku tidak melihat ada yang bisa mengalahkan Utsman. Maka ambil tangan Utsman, hat yadak. Berikan tanganmu. Belum dibayar. Qala Ayyub as rahimahullah Man lam yuqaddim Uthman ala Aliin faqad azra bil muhajirin wal ansar. Kata Ayub Sikhtiyani rahimahullah, siapa yang tidak mengutamakan Uthman di atas Ali radhiyallahu taala anhuma, berarti dia telah mengalah menyalahkan muhajirin dan kaum ansar. Kalau ada yang menyatakan Osman lebih uh, Ali lebih utama daripada Osman. Berarti dia telah menyalahkan Muhajirin dan Ansar. Mengapa? Karena yang memilih Osman sebagai khalifah ketika itu dibandingkan dengan Ali adalah Muhajirin dan Ansar. Maka berarti kalau engkau menganggap lebih utama Ali, berarti engkau telah menyalahkan muhajirin, telah mengalahkan menyalahkan Ansar dan telah menyalahkan Abdurrahman ibn Auf bahwa engkau salah membandingkan antara Ali dengan Utsman milihnya Utsman harusnya Ali berarti kamu sok tahu merasa lebih tahu daripada mereka semua para sahabat dan ini tentunya menunjukkan satu kejelekan tersendiri Berarti engkau merasa lebih alim dari para sahabat muhajirin dan ansar. Wa fi sahihaini an ibn Umar. Dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Umar. Kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kata Ibn Umar, kami mengatakan. Dan Rasulullah masih hidup. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Dan Ibnu Umar tidak mengatakan saya berkata, tidak. Mengatakan kami kunna nakulu kami para sahabat berkata. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan itu Nabi masih hidup. Kalau salah akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kan dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar ya pantas saja. Taib. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh anaknya, "Wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah rasulnya?" "Oh, mata ta'rif?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Apakah kau tidak tahu? Karena sudah masyhur." "Lah, aku ingin dari engkau. Aku sudah tahu, tapi aku ingin dari engkau wahai bapakku." Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tsumma man? Kata anak kata anaknya, kemudian siapa? Kata Ali, kemudian Umar. Anaknya menginginkan kalau bapaknya yang ketiga. Tsumma anta ya abati? Apakah kemudian engkau yang ketiga wahai abati? Dijawab, la. Ma ana illa rajulun minal muslimin Aku tidak lain kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Demikian barakallahu fikum. Keutamaan-keutamaan para khulafa ar rashidin Al-Mahdiin yang urutan keutamaannya seperti urutan khilafahnya. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.